Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kita sekarang masih berada pada pelajaran syarah Al-Mandumah Al-Baikuniyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala yang mana sekarang kita akan masuki permulaan daripada matan Al-Baikuniyah yang mana upayakan semaksimal mungkin bagi yang mampu untuk menghafalnya maka hendaknya menghafal matan yang sangat mudah dihafal ini. Sebagai gambaran secara global tentang ilmu hadis. Yang mana ilmu hadis? Nah, barakallahu fikum sudah kita ketahui bersama keutamaan serta kemuliaannya. Nah, barakallahu fikum ahlul hadis, penghafal hadis. Nah, barakallahu fikum yang fungsinya dengan adanya ilmu mustalah ini ilmu mustalahul hadis seseorang akan mampu berdalilkan dengan dalil yang sahih, dalil yang benar. Karena dengan adanya ilmu mustalah akan disucikan dalil-dalil yang sifatnya hadisinya dari kotoran-kotoran kelemahan. Baik hadis yang maudhu', hadis yang palsu, hadis yang lemah dan semisalnya akan disucikan dari dalil-dalil tersebut barakallahu fikum. Naam. Dengan adanya ilmu mustalah, ilmu yang barakallahu fikum yang membahas tentang keadaan perawi ataupun sanad dan juga keadaan hadis yang dinukilkan tersebut apakah hadis tersebut lemah atau tidak diterima ataukah ditolak itulah ilmu daripada ilmu mustalah ilmun yu'rafu bihi ahwalu ar-rawi wal marwi min haitsul qabul war rad nah ilmu yang diketahui dengannya keadaan perawi dan juga hadisnya Ditinjau dari sisi apa? Diterima atau ditolak. Nah, apabila sahih maka diterima, apabila dhaif maka ditolak. Karena zaman dahulu barakallahu fikum kalau kita telusuri dalam kitab-kitab para ulama mengenai pembagian hadis, dahulu cuma sahih dan dhaif saja. Tidak ada istilah dhaifun atau sahihun li ghairihi, sahihun li hasan li hasan li dzatihi. tidak ada dulu. Tapi akhirnya muncullah nah barakallahu fikum nah belakangan-belakangan ini yang mereka mungkin di sana ada pemalsu hadis atau misalnya nah barakallahu fikum atau hadis yang lemah ternyata apa ditelusuri ternyata masih ada jalan-jalannya ya yang jadikan penguat syawahid dan semisalnya nah akhirnya muncullah yang namanya hasan li ghairi nah sahih li ghairi dan yang semisalnya paham ya ada sahih li dzatih ya sahih itu ada sahih li ghairi adalah bahasan li dzatih Paham ya? Nah, kemudian Hasan li ghairi apa? Dhaifun munjabir. Hadis yang dhaif, semula dhaif, munjabir, bisa ditopang, bisa dikuatkan lagi dengan apa? Syawahid yang lainnya. Setelah itu naik menjadi derajatnya apa? Hasan li ghairi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sekarang qala al-mu'allifu rahimahullah taala al-Imam al-Baiquni Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila Perhatikan, beliau kalau kita teliti di sini seakan-akan memang beliau memulai dengan lafaz alhamd, alhamdulillah. Dan ini kalau seandainya kita salahkan secara mutlak tidak bisa juga. Karena betapa banyak dalam Al-Qur'an atau bahkan Nabi kita Muhammad saw dan para sahabatnya ketika mereka ingin memulai khutbahnya diawali dengan apa? Hamdalah. Paham ya? Nah, dalam Al-Quran banyak sekali Alhamdulillahi fatiris samawatul arda'il malaikati rusulan Uli ajnihatin masna wa sulat wa ruba Lafat Alhamdulillah juga Paham ya? Nah Kemudian Barakallahu Fikum Dalam As-Sunnah eh, Rasulullah SAW dan juga sebagian para sahabatnya ketika hendak mengawali khutbah mereka diawali dengan Alhamdulillah Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh atas makna dari itu Nah, jadi nanti kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai hal ini. Qalu abda'u bil hamdi. Ucapan beliau yaitu Imam Al-Baiquni rahimahullah taala mengenai ucapan abda'u bil hamdi, aku mulai dengan nama memuji atau menyebutkan sebuah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala karena mau tidak mau kalau kita teliti di sini alhamd. Nah, ini pujian yang fungsinya apa? Memang mau tidak mau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Tapi apakah pujian-pujian tidak boleh diserahkan kepada manusia? Boleh. Yang namanya al-madah. Madhun. Kalau ini hamdun. Al-madhu sama al itu nanti beda. Kalau al-madhu, paham ya? Itu wasfu al-mamduh bil kamal bi ghairi ta'dhimin wala mahabbah. Paham ya? mensifati zat yang dipuji atau mensifati orang yang dipuji karena kesempurnaannya itu tapi tanpa diiringi pengagungan dan juga rasa cinta. Itu namanya apa? Mamduh. Namanya apa tadi? Madah. Al-madhu. Adapun alhamdu wasfu al-mahmud bil kamal ma'an mahabbah wa ta'zim. Paham ya? Ma'a mahabbatin wa ta'zim. Nah, ini tidak boleh serahkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham itu ya? Nah, jadi kalau kita kalau kita telusuri kita mengucapkan saudara kita madah tu fulan misalkan. Madah tu fulanan, aku telah memuji si fulan. Paham ya? Pujian di sini tidak ada unsur pengagungan, tidak pula ada unsur apa? Kecintaan yang sifatnya ibadah di situ. Tapi ya karena apa? Karena kesempurnaan yang ada pada dia. Orangnya mungkin pandai, ya cerdas, ya kan dan semisalnya atau hafalannya kuat, akhirnya kita memuji, enggak masalah. Nah, jadi nanti kita apa yang sampaikan beliau nanti beliau akan menyampaikan nanti. Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskan perbedaan antara al-madhu wal hamdu. Paham sama bedanya ya? Nah. Qawluhu abda'u bil hamdi yuhi bi annahu lam yadhkur bil bas eh, lam yadhkur al basmalah. Nah, ucapan beliau Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah taala dengan lafaz abda'u bil hamdi memberikan kesan atau terkesan bi annahu lam yadhkur al basmalah bahwasannya beliau tidak menyebutkan apa? basmalah. Ya kan seakan-akan enggak ada gitu kan? Nah, fa innahu law bada'a bil basmalah. Karena sesungguhnya kalau seandainya beliau mau memulai dengan lafaz basmalah, apa basmalah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah apa tasmiyah? Bismillah. Lakanatil basmalah hiyal ula. Nah, atau aula. Aula apa nah, Ustaz, aula. Niscaya lafaz basmalah itulah yang pertama atau yang lebih aula, lebih pantas. Paham ya? Walidzalika yashukul insanu hal bada al muallifu bil basana amla. Oleh karena itu, manusia pun ketika membaca risalah ini timbul rasa ragu gitu loh. Apakah muallif itu memulai dengan bismillah ataukah tidak? Kok tiba-tiba langsung abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Perhatikan situ. Lakin syarih akan tetapi asy-syarih siapa syarih ini? Syekh Muhammad al Utsaimin rahimahullah taala, "Dzakara anal mu'allifa an-nathma bil basmalah." Naam. menyebutkan bahasanya mu'allif itu menyebutkan apa? Naam, ya, mu'allif memulai nazamnya, puisinya atau pantunnya itu dengan basmalah. Paham ya? Kenapa? Paham belum? Paham? Ayo mana? Wa bina'an ala hadza dan dibangun atas penjelasan ini takunul bada'atu huna nisbiyah. Berarti nah pemulaian di sini sifatnya nisbiyah. Ya enggak? Ai binisbati lidukhul fi mawdu'il kitab. Maksudnya binisbah ditinjau dari apa? Nah, untuk masuknya pada pembahasan kitab. Ausal bil kitab atau inti daripada kitab. Paham ya? Nah, dinisbahkan ke situ benar Ya, bahasanya bahasanya pemulaian dengan lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim ay binisbatil dukhul fi mawdu'il kitab. Ditinjau dari sisi apa? Dinisbahkan kepada apa? Kepada masuknya pada pembahasan kitab awsal bil kitab atau inti daripada kitab. Paham ya? Nisbiyah gitu loh. Nah, karena buktinya kalau kita terus ini enggak ada lafaznya gitu kan? Ada lafaznya kan bismillahirrahmanirrahim. Ya, cuman penisbahan saja. Ya ini kita sesuai dengan apa yang disampaikan sini saja. Cuman kalau kita telusuri ya lebih bagusnya kalau seandainya nah mengawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana yang disebutkan para ulama karena mencontoh Al-Qur'an Karim, ya, iya kan? Kemudian mencontoh ya, Nabi kita Muhammad saw. kemudian juga mencontoh sebagian para nabi. Paham ya? Nah. Berikutnya waqalu bilhamdi musallian nasaba musallian ala annahu halun min ad-dhamir fi abda'a atau fi abda'u. Perhatikan ini. Dalam lafaz ini abda'u bil hamdi musallian ini sebagai hal, nasab sebagai hal. Nah, beliau menasab musallian ala annahu hal, i'rabnya sebagai hal. Hal dari mana? Min ad-dhamir, dari domain mustatir yang ada pada abda'u. Mujuban atau jawazan? Sufyan. Ah, abda'u Wujuban taqdiruhu ana. Paham ya? Ahsan. Eh, wujuban taqdiruhu ana abda'u. Nah, di dalam itulah terkandung apa? Dhamir. Pas berarti sahibul halnya ma'rifah. Karena sahibul hal sebagaimana rincian akan kita jelaskan nanti di kitab Nahwu itu harus ma'rifah. Hukum asalnya, paham ya? Nah, dhamir ma'rifah enggak, Akhfauzan? Ma'rifah bahkan tingkatan ma'rifah yang paling tinggi. Nah, barakallahu fiikum. Nah, a'raful ma'arif ba'da apa? lafzul jalalah itu. Ya, ba'da ismullah jalla wa ala. Naam. Perhatikan situ. Wa takdir hala kauni musallian. Maksudnya abda'u bil hamdi. Aku memulai dengan pujian musallian dalam keadaan aku bersolawat. Paham ya maksudnya? Berdoa, mendoakan. Nah, Paham maksudnya? Ya, karena salat secara bahasa apa? Ad-du'a. Paham ya? Ad-du'a. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini, wa ma'nal hamdi kama qala ulama, makna daripada lafaz alhamd sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, huwa wasful mahmudi bil kamal mahabbatan wa ta'dhiman. Ini dihafal ini. Biar nanti ada faedah. Para ulama menyebutkan bahwasannya makna daripada apa? makna daripada alhamd adalah mensifati zat yang dipuji bil kamal dengan kesempurnaan. Nah, atau disebabkan karena kesempurnaan yang ada pada zat tersebut, mahabbata wa ta'dhim. Mahabbah wa ta'dhiman. Nah, mahabbatan wa ta'dhiman. Dalam keadaan apa? Ada unsur cinta diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Ini namanya apa? Alhamd. Tidak boleh serahkan kecuali hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fatirus samawati wal Paham ya? Nah. Fa in fa in wasafahu bil kamal la mahabbatan wala ta'dhiman. Maka jika seorang mensifati Allah Subhanahu wa taala mensifati sesuatu ya, dengan sebab kesempurnaan atau kata kesempurnaan tanpa diiringi dengan rasa cinta dan tanpa diiringi dengan rasa pengagungan walakin khaufan wa rahbatan namun dikarenakan rasa khawatir dan rasa takut, khaufan rahbah itu artinya mirip-mirip ya. Dikarenakan rasa takut, sumya dalika madhan la hamdan, ya kan? Dinamakan dengan apa? Madhan la hamdan. madh, pujian. Nah, bukan hamd yang di dalamnya ada unsur nah barakallahu fikum cinta dan juga pengagungan tadi. Paham salah ya? Madah. Sehingga seringnya gitu. Eh, anak amdah fulan, anak sa'amdah fulan. Ana sa'mdah fulanan, aku akan memuji si fulan. Tapi kan pujian sebatas pujian saja. Tanpa ada, ada unsur cinta yang sifatnya ibadah, tanpa ada unsur apa pengagungan juga. Paham ya? Nah, kalau fikum seperti itu. Falhamdulillah budda an yakuna makrunan bi mahabbatil mahmud wa ta'dhimih. Maka hamdu itu harus senantiasa diiringi dengan apa? Rasa cinta terhadap zat yang dipuji. Wa ta'dhimih juga ada rasa pengagungan. Paham ya? Mencintai dan menyebuti, wa ta'dhibi dan juga mengagungkannya. Paham belum? Bedanya paham sana ya antara al-madhu dengan al-hamdu? Bedanya apa bedanya Al-Fauzan? Diiringi dengan Nah, kalau madhu Aywan barakallahu fikum sama-sama memuji, sama-sama menyanjung. Nah, sesuatu yang dipuji, tapi bedanya kalau alhamdu diiringi dengan mahabbah wa ta'zim. Tapi kalau al-madhu pujian yang tanpa ada unsur kecintaan atau unsur apa? mahabbah wa ta'zim. Itu, seperti itu. Wa qala mu'allif bil hamd. Perhatikan ini ucapan mu'allif ini abda'u bil hamdi musalliyan ala. Ucapan mu'allif dengan lafaz bil hamdi lam yadhkur al mahmud. Nah, beliau tidak menyebutkan apa? Al mahmud, zat yang dipuji siapa? Aku memulai dengan pujian. Memuji siapa? Sebutkan di situ. Enggak sebutkan. Nah, Syekh Muhammad al Utsaimin akan menjelaskan. Ah, Syekh Muhammad Salih al Utsaimin beliau akan menjelaskan lam yadkuril mahmud. Beliau Al-Imam al bayyuni tidak menyebutkan siapa yang dipuji, dan yang dipuji itu siapa. Walakinnahu ma'lumun biqarinatil hal. Akan tetapi sudah diketahui dengan tanda keadaannya itu. Apa itu? Li'annal mu'alifah muslimun. mu'alifnya siapa? Muslim atau kafir? Muslim. Sehingga orang muslim yang namanya memuji pujian yaitu seringnya hukum asalnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Falhamdu yaqsudu bihi hamdallahi subhanahu wa ta'ala. Maka pujian na'barakallahu fikum yaqsudu bihi dia menginginkan dengannya hamdallah subhanahu wa ta'ala. Itu pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Nah, itu. Paham maksudnya ya? Walaupun beliau tidak menyebutkan tapi beliau ini masih menghukumi dengan husnudzan, hukum asal kepada Naam kaum muslimin husnuzan. Paham ya? Berbaik sangka. Jadi orang pengarangnya muslim atau enggak muslim? Berarti yang diinginkan dengan memuji itu ya alhamdulillah gitu loh. Paham ya? Pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah. Wa ma'na shalatu 'alan nabi. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayuhan nabiyyu apa? Sallu alaihi wa sallimu taslima itu kan. Naam. Perhatikan situ. Ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina ya, amanu ya, ya, ya. Nah surat az itu. Nah, innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Gitu kan? Nah, barakallahu fikum bisa dilihat nanti dalam surat azab. Al-Qur'an. Nah. Barakallahu fikum. Perhatikan di situ. Sekarang makna shalah, doa Alen nabi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa maknanya? Ya, kalau Allah taala misalkan salawat untuk nabinya, apakah maknanya seperti kalau kita sama-sama salat untuk Nabi? Apakah beda? Kita lihat sini. Wa makna itu alen nabi dan makna salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa talabus sana'i alaihi min Allah taala. Permintaan sanjungan atau pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Allah taala dari Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya. Jadi makna as-salah as-sana, pujian atau sanjungan untuk Nabi kita Muhammad SAW yang dimintakan dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Ewa. Wahada ma idha waqa'atis salah minal bashar. Nah, jadi ini makna apa? Makna manakala apa? Salat itu salawat tersebut terjadi dari manusia. Nah, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti bedakan ya. Kalau misalkan as-salatu ala nabi itu masih dari kita, dari manusia biasa. Jadi kita meminta pujian sanjungan tersebut untuk Nabi kita Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Tapi kalau salawat dari Allah taala untuk Rasulullah misalkan. Nah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya kan itu? Naam. Itu apa maknanya kita lihat di sini? Amma idza waqa'at minallah, namun apabila salawat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala, fa ma'naha sana'ullah taala alaihi fil malail a'la. Bukan permintaan lagi. Langsung maknanya apa? Pujian, sanjungan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam nam di hadapan apa? makhluk-makhluk yang di atas langit. Paham belum ini bedanya? Kalau kita apa tadi? Kalau kita salat kita untuk Nabi Muhammad, permintaan, pujian dan sanjungan eh, untuk Nabi kita Muhammad SAW dari siapa? dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau langsung salawat dari Allah taala maknanya apa? Asana eh, pujian dan sanjungan dari Allah taala langsung di hadapan makhluk-makhluk penduduk langit. Paham itu ya? Dan barakallahu fikum. Wa hadha wa qawlu Abi Abil Aliyah. Ini ucapan Na'am Al-Imam Abil Aliyah. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan inna salata min Allah ta'ala Taani ar-rahmah bahwasanya salat eh, salawat dari Allah Subhanahu wa taala itu doa dari Allah Subhanahu wa taala Rasulullah itu maksudnya adalah rahmat kasih sayang fa inna hadzal qaula dha'ifun maka sesungguhnya ucapan ini lemah kenapa lemah karena nanti dibedakan dalam ayat Al-Qur'an antara sholawat dengan rahmat dibedakan gitu kalau tidak dibedakan masih mending tapi dibedakan nanti yudha'ifuhu qaulu ta'ala yang melemahkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala paham ya yang melemahkan pendapat yang mengatakan bahwasanya salat Ya, as-salawat, salawat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah itu adalah maknanya adalah rahmat, itu yang yang melemahkan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim rahmat. Mereka adalah orang-orang yang mereka mendapatkan salawat itu pujian-pujian dari Rabb mereka wa dan juga rahmat kasih sayang. Dipisahkan enggak? Dipisahkan. Kalau seandainya sama, tidak dipisahkan. Kalau seandainya sholawat itu adalah rahmah, niscaya tidak dipisahkan. Karena apa kemarin katakan? Karena yang namanya kalam asal dari al aslu fil kalam li Al aslu fil kalam li apa? Li Hukum asal kalam itu taksis itu membangun, bukan untuk penguat. Dibangun dulu barulah ada penguat itu loh. Masa tiba-tiba menguatkan? Paham ya? Orang kan bangun dulu, saya bangun, barulah dibangun berikutnya penguat-penguat yang lain. Paham ya? Nah, yang menambah kalau itu. Kita lihat sini, wa ulaika humul muhtadun dan mereka adalah orang-orang yang nam diberikan petunjuk. Walau kanatis salatu bi ma'na rahmah, kalau seandainya salat situ, nam salawat itu maknanya ada rahmah, la kana al ayah, ini saya makna ayatnya ay ulaika alaihim rahmatun min rabbihim rahmah. Nah, mana gitu nanti maknanya. Kalau mereka yang mereka maknakan salawat itu adalah rahmat, ini saya maknanya seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat mendapatkan kerahmatan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, nah, mendapatkan kesayangan-kesayangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, warahmah dan kesayangan lagi paham maksudnya ini? Nah, double kalau dikatakan eh, solawat itu mana ada rahmat sehingga yang tepat tadi apa yang tepat tadi? yang tepat tadi as-salawatu minallahi jalla wa'ala salawat yang di yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? As-sana'u. Paham ya? As-sana'u fil mala'il a'la. Amnya, ya? Ujian atau sanjungan Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluk penduduk langit. Paham ya? Nah, paham salah ya? Paham belum? Ayo. sini Wa hadza nastaqim kata beliau. Yang seperti ini enggak lurus, maknanya enggak lurus. Bagaimana mereka mendapatkan rahmat-rahmat dan rahmat lagi? Enggak lurus berarti kan maknanya kan? Wal aslu fil kalam at-ta'sis. Ini kaidahnya. Hukum asal daripada sebuah ucapan, nah, hukum asal ucapan itu taksis untuk membangun. Ya orang itu paham. Kalau tidak paham barulah dikuatkan itu loh. Zaidun, Z telah datang. Z bukan datang. Zaidun, Za'a Zaidun Zaidun. Dikuatkan lagi kan? Karena dia nggak percaya itu. loh. Ayo nak ambar kalau tipu. Faidah kulna innal makna. maka apabila kita katakan sesungguhnya maknanya ay rahmat min rabbihim wa rahmat-rahmat dari Rabb mereka dan rahmat paham ya kasih sayang kasih sayang dari Rabb mereka dan kasih sayang sara afu mumasin al mumasil niscaya apa akan mengikutkan mengatafkan nah sesuatu yang serupa kepada sesuatu yang serupa gitu dan ini jarang sekali, jarang sekali kita jumpai. Nah, walaupun ada, paham ya? Eh, mengatofkan, mengikutkan sesuatu yang serupa kepada yang serupa, ya kan? Rohamat sudah rahmat. Paham ya? Seperti itu. Belum masalah. Ya na'am kalau fikum. Berbeda kalau fungsinya apa? Penekanan. Walaupun sama-sama sholat, tapi ditekankan karena apa? Karena ada unsur tersendiri. Eh, dalam, artian bagaimana seringnya orang lalai di situ dan seringnya meninggalkan seperti apa? Hafidhu 'ala salawati wa sholatil wusta. Maka wawur di situ. Jagalah oleh kalian sholat lima waktu dan sholat wusta, sholat asar. Salat asar apakah bukan salat lima waktu? Salat lima waktu juga, tapi kenapa diatafkan di sini? Karena memang ada perkara yang penting di situ. Kebanyakan orang orang munafikin, mereka enggan untuk melakukan salat asar ini. Paham ya? Sibuk dengan dunia mereka, melalaikan dan misalnya meninggalkan sehingga ditekankan di sini. Paham ya? Jagalah oleh kalian salat lima waktu dan jagalah salat wusta, salat asar. Paham ya? Man tarakal asra faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, Nah, mantara taraka salatul asri faqad habita amal sungguh telah hancur amalannya. Karena tekankan sekali di sini. Bukan maknanya yang lainnya tidak wajib, wajib juga cuman waktu salat asar ini kebanyakan orang munafikin lalai. Nah, barakallahu fikum. Dan juga kebanyakan orang juga lalai meninggalkannya. Maha salah ya. Sehingga beliau mengatakan fas sahih huwal qaulul awal. Pendapat yang sahih, pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Wa huwa anna salatallahi ala abdihi sana'uhu alaihi fil malaa'il a'la. Bahwasannya salawatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, salawat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya maknanya sana'uhu alaihi sanjungan dan pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba tersebut fil malaa'il a'la di hadapan makhluk-makhluk penduduk langit. Paham ya? Nah, itu. Paham salah ya? Ayo barakallahu fikum. Nah, itu mengenai apa? Mengenai makna daripada as-salawat. Nah, abda'u bilhamdi musalliyan ala. Nah, as-salah itu pada asalnya apa? Maknanya dari as-salatu lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa itulah ad-du'a. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum sehingga perlu diperhatikan karena salat terkadang maknanya doa secara bahasa tadi, terkadang salat juga makna yang lain juga ada. Ya kan? Nah, terkadang salat maknanya Al-Fatihah, ya kan? Kosam qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain ya kan maksud qasamtu apa Solat al-fatihah itu paham belum nah maknanya macam-macam sesuai, sesuai dengan konteks dan juga alur pembicaraannya nah barakallahu fikum nah sehingga sudah kita ambil faedah di sini barakallahu fikum mulai dari ucapan abda'u bilhamdi musallian ala muhammadin khair nabi ursila secara ringkasnya walaupun belum selesai yang beliau sampaikan di sini kita sudah mengambil faedah yang sangat banyak sekali Pertama, perbedaan antara alhamdu wal madhu. Kalau alhamdu wasfu al-mahmud bil kamal mahabbatan wa ta'diman. Kalau al-madhu wasfu al-mamduh bil kamal bi ghairi mahabbah wala ta'dhim. Paham itu ya? Kemudian faedah yang berikutnya lagi, al-muallif seakan-akan tidak menyebutkan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi kalau seandainya menyebutkan itulah yang lebih pantas. Nah, kemudian berikutnya lagi, as shalawat manakala as-salawat itu salawat, nam doa-doa itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya maknanya apa tadi? As-sana minallahi jalla wa ala fil mala'il a'la. Pujian sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluk penduduk langit Tapi kalau doa atas salawat, doa-doa yang munculnya dari sesama hamba, makhluk sendiri mendoakan yang lainnya, paham ya? Bersolat untuk yang lainnya apa maknanya tadi? Permintaan, eh? permintaan